selamat yang kekal dan abadi besok di dalam alam akhirat. Para jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Kita sekalian sebagai umat Islam sejak semula kita telah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syahadat. Setiap orang yang sudah menyatakan syahadat berarti dia telah membuat satu komitmen. Dia sudah membuat satu pernyataan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan pernyataan syahadat itu, kita yang telah menyatakan, berarti kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi daripada pernyataan kita ini bahwa yang hak untuk disembah hanyalah Allah. Kalau kita sudah menyatakan demikian, maka tidak dibenarkan sama sekali kita menyembah selain Allah. Minta tolong kepada selain Allah. Tidak dibenarkan sama sekali menyebut asma selain asma Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi di kalangan umat Islam masih mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah, maka dia adalah termasuk orang yang musyrik. Yang kedua, dengan pernyataan syahadat, berarti kita telah meyakini bahwa tidak ada agama yang paling benar adalah agama Islam. Jadi kalau kita sudah meyakini, kita sudah membaca syahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Maka sama sekali tidak berbolehkan. Sesuai dengan syahadat kita ini, kita masih mengatakan bahwa agama ada agama yang benar selain Islam. Kita harus tetap meyakini seyakin-yakinnya bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Sesuai dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi dengan syahadat ini maka kita sama sekali tidak boleh mengatakan bahwa semua agama adalah benar. Kalau kita mengatakan bahwa semua agama adalah benar, jelas ini adalah bertentangan dengan syahadat kita. Karena kita sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga, dengan pernyataan syahadat ini berarti kita meyakini bahwa tidak ada ajaran yang paling benar kecuali adalah ajaran agama Islam. Kita tidak boleh meyakini ajaran-ajaran selain ajaran agama Islam. Karena itulah maka tidak dibenarkan kalau sebagai seorang muslim yang telah berikrar dengan syahadat masih mencampur adukkan antara ajaran agama Islam dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Kalau masih ada orang Islam yang dia mengerjakan salat, dia meyakini bahwa Tuhan adalah Allah. Dia mengerjakan salat tapi salatnya tidak mengikuti ajaran Islam. Misalnya, ada orang yang Islam tapi salatnya cukup di dalam hati. Jadi salat lima waktu cukup diwujudkan dalam bentuk hati atau di batin. Demikian juga amalan-amalan yang lain diwujudkan dalam bentuk kebatinan. Maka orang Islam yang demikian adalah orang yang tidak konsekuen terhadap syahadatnya. Berarti dia adalah masih mengakui bahwa ada ajaran yang benar selain ajaran Para bapak dan saudara, memang kadang-kadang masih banyak kita lihat kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang Islam yang melaksanakan ajaran Islam, tapi masih mencampur adukkan dengan ajaran yang lain. Satu misal, kado ada orang Islam, dia akan menantu anaknya, masih pilih-pilih hari yang tepat ini pon apa kliwon karena anaknya adalah lahirnya Paeng kemudian calon menantunya adalah Legi hitung punya hitung maka harus kawinnya harus senen Paeng kalau tidak senen Paeng maka nanti akan penyakitan terus menerus nah ini berarti masih meyakini adalah adanya ajaran yang benar selain ajaran agama Nah, kalau kita sudah meyakini ajaran yang benar adalah ajaran agama Islam, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari haruslah tercermin. Haruslah selalu sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Di dalam segala-galanya, apakah di dalam cara kita berdagang? Apakah di dalam cara kita mendidik anak-anak kita? di dalam cara kita mengatur kehidupan rumah tangga kita dan sebagainya dan sebagainya kita harus berdasarkan ajaran agama Islam karena ajaran agama Islamlah yang kita sudah meyakini adalah ajaran yang paling benar. Para bapak dan saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Jadi orang yang menyatakan syahadat yang pertama Inilah yang menjadi pangkal tolak yang dinamakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini saja tanpa adanya perwujudan di dalam amal perbuatan, maka akan berjumah. Dan amal yang baik tanpa didasari dengan iman pun tidak akan berarti. Karena itulah antara iman dan amal yang saleh adalah merupakan satu ikatan yang kuat yang dapat menjadikan kita selamat, sukses hidup di dunia sampai besok di dalam alam akhirat. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Man amila salihan min zakarin au unta wa huwa mu'minun nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa yang beramal soleh Baik dari orang laki-laki maupun perempuan Dan dia beriman kepada Allah Maka pasti akan aku berikan kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat. Dan pasti akan aku balas dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa iman dan amal soleh tidak bisa dilepaskan. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita harus mengamalkan amal soleh Apabila kita beramal soleh maka harus kita landasi dengan landasan iman. Inilah yang saya katakan sebagai pokok dalam rangka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. <clears throat> Sekarang apakah pengertian amal saleh ini? Kadang-kadang ada orang mengira bahwa yang namanya amal saleh itu adalah hanya berbentuk salat, puasa, dan ibadah haji. Ini adalah pengertian yang sempit Sedangkan yang dinamakan amal saleh adalah segala amal perbuatan yang baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan perbuatan baik yang menyangkut hubungan antara sesama manusia maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk. Inilah pengertian amal soleh secara luas. Kalau orang sudah bisa melaksanakan amal-amal saleh yang dilandasi dengan iman ini, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ada sepuluh macam ada sepuluh macam pengaruh di dalam kehidupan orang yang beriman dan beramal saleh ini artinya yang disebutkan buah daripada amal saleh yang dilandasi dengan iman ini ada sepuluh macam sebab kata-kata iman dan amal. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, kalau tidak salah kurang lebih ada 400 ayat yang menjelaskan hubungan antara iman dengan amal ini. Di antara 10 macam buah amal, amal saleh yang dilandasi dengan iman. Yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina آمَنُوا wa الصَّالِحَاتِ لَهُمْ lahum maghfiratu كَرِيمٌ. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia. Kalau orang beriman dan beramal saleh, maka dijamin oleh Allah dia akan mendapatkan rezeki yang halal dan jalan rezekinya adalah juga lancar. Kalau kita mau meneliti dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang itu iman dan amal saleh, tindakannya terhadap sesama manusia baik, satu misal di dalam dunia perdagangan, dia beramal saleh, jujur, berkata dengan benar, tidak pernah mengatakan sesuatu yang jelek dikatakan baik. Segala urusan yang menyangkut masalah tanggungan ditepati. Hutang piutang diselesaikan dengan baik. Orang yang demikian ini maka otomatis dia akan disenangi oleh orang yang lain. Karena amal salehnya. Karena disenangi oleh orang yang lain, maka banyak sekali orang yang senang berhubungan dengan dia. Maka akibatnya, maka dia akan selalu mendapatkan rezeki yang baik juga. Di samping rezekinya itu adalah menjadi rezeki yang halal. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang itu beriman tapi tidak beramal saleh di dalam pergaulannya sehari-hari. Beriman kepada Allah, tapi kalau dagang dia selalu ngapusi orang lain. Kalau janji tidak pernah ditepati. Kalau hutang diolor-olor kadang-kadang tidak nyaur, satu contoh. Maka yang jelas dia akan terkunci atau tertutup dengan amalnya sendiri. Orang lain enggan hubungan dengan dia. Maka sulit sekali dia untuk mencari relasi maupun untuk mencari harta dagangan untuk kepentingannya. Ini adalah sebagai akibat kalau orang itu tidak beramal yang saleh. Kemudian <clears throat> di dalam ayat yang lain yaitu di dalam surat Toha ayat 75 Allah berfirman Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila sholihati fa ulaika lahumud darajatil 'ula Artinya barang siapa di antara orang yang beriman kepada Allah dan dia telah melaksanakan amal yang saleh, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi orang yang ber, yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mempunyai satu kewibawaan tersendiri. Dia akan disegani oleh orang lain tanpa diminta kewibawaan akan ada dengan sendirinya karena amal perbuatannya yang baik. Orang lain akan menjadi segan kepada dia. Orang lain akan menghargai kepada dia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu derajat yang tinggi baik di dunia maupun besok di dalam alam akhirat. Para bapak dan saudara jamaah kaum muslimin yang berbahagia, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang tadi saya sebutkan kurang lebih ada 400 ayat. Itu adalah merupakan bagian-bagian saja daripada orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kalau kita simpulkan secara keseluruhannya bahwa Allah akan memberikan satu jaminan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman baik di dunia maupun akhirat bagi orang-orang yang beriman dan selalu mengamalkan amal-amal yang saleh baik amal saleh terhadap Allah maupun amal saleh terhadap sesama manusia maupun amal saleh terhadap sesama makhluk-makhluk yang lain demikianlah para bapak dan saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang berbahagia mudah-mudahan khutbah singkat ini akan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, sesuai dengan pernyataan komitmen atau ikrar kita tidak ada Tuhan selain Allah, maka marilah betul-betul ikrar ini kita wujudkan di dalam kehidupan amal saleh sehari-hari dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inna ahsanal kalam wa abiyanan nidam kalamullahil malikil alam والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khaira wajtanibu 'anil sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ghafir lil mu'minin wal minat al ahya minhum wal amwat Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma ansur man diterekannya hubungan dagang langsung antara Indonesia dan Cina dalam suatu pernyataan yang dikemukakan bahwa segala sesuatunya terserah kepada kabinet Sementara itu, Menteri Pertambangan Subroto menyatakan bahwa lapangan gas yang terletak di lepas Pulau Natuna di Laut Cina Selatan adalah sah milik Indonesia. Dikatakan oleh Menteri, Indonesia akan mengembangkan lapangan tersebut bersama-sama dengan negara-negara anggota ASEAN. Lapangan itu berada di luar wilayah yang sedang dipertentangkan